<clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firmannya, Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu zikr, ini ahlu ilm, para ulama, bila kamu tidak mengetahui. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya lagi di ya An-Nisa wa idza ja'ahum amrun min al amni aw al-khawf ad'u bih walau ratuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman, yang menyenangkan, atau perkara yang menakutkan, mereka langsung menyebarkannya. Allah menegur sikap yang semacam ini. Allah menegur tindakan yang semacam ini, tindakan yang kurang tepat. Ada berita disiarkan. Entah khobar yang menyenangkan atau khobar yang menakutkan, langsung menyiarkannya. Itu kurang tepat. Allah memberikan bimbingan adab kepada kaum muslimin pada ayat ini. Walau radduhu ila rasul. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan-urusan itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam wa ila ulil amri minhum dan dikembalikan kepada ulil amri di antara mereka yang para ulama dalam ayat ini. La'alimahul ladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya perkara tadi akan diketahui oleh para ulama yang betul-betul mampu mengambil istimbab dari perkara tersebut. Dalam dua ayat ini, Azzaikumullah ada perintah, bimbingan adab dari Allah Azza wa Jal kepada kita semua kaum muslimin, kaum mukminin, terutama ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, untuk kembali kepada para ulama terutama ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah Fitnah kathirah yang sangat banyak. Fitnah mutarakimah. Fitnah yang saling bertumpuk-tumpuk, tumpang tindih. Gak ada kejelasan. fitnah dan mudlahimah, Fitnah-fitnah yang dahsyat yang bergelombang. Dianjurkan sangat untuk kembali kepada para ulama. Allah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan al barakatu ma'a Barokah itu bersama dengan pembesar-pembesar kalian. Akabir fil ilm. Wa gadalika fissin. Yang namanya akabir itu adalah orang-orang besar dalam perkara ilmu, begitu pula dalam perkara usia. Mereka dikatakan akabir dalam perkara ilm dan dalam perkara usia dikarenakan mereka sudah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun lamanya untuk mencari ilmu, mengkaji ilmu, menelaah ilmu, sampai matang keilmuan mereka dan betul-betul kokoh keilmuan mereka. Sehingga kami dikatakan akabir bukan semata-mata ilmu, tapi juga asin usia. Sehingga ulama-ulama yang betul-betul telah tua umurnya dan betul-betul telah matang kokoh ilmunya maka barokah bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian ya fitina azzakumullah al ulama yatamayazun wa yatafadalun. Para ulama kita berbeda-beda tingkat keutamaannya dan tingkat kelebihannya. Di antara mereka ada yang yahtamun mereka betul-betul sangat memperhatikan dengan perkara-perkara agama, perkara ahkam, perkara muamalah, perkara fiqh, perkara hadis, perkara-perkara kebaikan dan semisalnya. Namun mereka kurang dalam memperhatikan perkara-perkara kebatilan, kurang dalam memperhatikan perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan atau orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang memiliki usluk-usluk yang penuh makar dalam perkara dakwahnya atau dalam perkara-perkara yang lainnya kurang perhatian dalam perkara semacam ini. Mereka ulama, afadil, muhadithun, ahli hadis, fuqaha, ahli fiqh, barakallahu fikum. Ulama ahli sunnah, ulama salafi. Cuma mereka perhatiannya, fokusnya pada sisi taksil. Hanya menjelaskan prinsip-prinsip kurang perhatian dalam perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan perkara kejelekan, penyimpangan-penyimpangan, eh, kebitahan-kebitahan, pemahaman yang menyimpang dan segala macamnya. Ini yang pertama. Sehingga Allah ya ketika mereka ditanya tentang perkara-perkara yang bersifat atau yang hal berkaitan dengan masalah fitan, fitnah-fitnah yang berhubungan dengan masalah syubhat, berhubungan dengan masalah ini herafat, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan pemikiran, mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan yang sampai kepada mereka. Terkadang tidak sedalam dan serinci yang diharapkan. Sehingga seringkalinya barakallahu fikum ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah dan dari kalangan ahlul syubhat mereka memanfaatkan ulama-ulama yang semacam ini untuk mereka hias-hiasi pemahaman mereka, mereka hias-hiasi penyimpangan-penyimpangan mereka di hadapan ulama-ulama tersebut untuk mendapatkan legalisasi dari mereka. Allahul musta'an. Maka yang salah bukan ulamanya, tapi yang jahat adalah ahli bid'ahnya. Yang salah bukan uh, bukan para ulama kita ahlu sunnah, tapi yang betul-betul keji makarnya adalah ahlu syubuhat yang ada. Sementara yang kedua ialah para ulama yang mengumpulkan dua kebaikan sekaligus. Para ulama yang betul-betul memahami, yang mengerti tentang ahkam syariah. Mengerti tentang hukum-hukum agama. Hadis, fikih, akhlak, adab, dan segala macamnya. Sebagaimana yang pertama tadi. Tetapi mereka memiliki sebuah kelebihan betul-betul memahami dan mengerti seluk-beluk perkara kebatilan, mengerti seluk-beluk perkara kejahatan, kejelekan, penyimpangan-penyimpangan dan yang semisalnya sehingga mereka bisa memberikan arahan-arahan kepada kaum muslimin akan bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada lengkap, detail, rinci, kokoh. Barakallah. Wala dan tidak ada keraguan-keraguan lagi barakallah para ulama dengan tipe yang kedua ini mereka lebih utama dan, dan uh, lebih afdal dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan babul fitan dibandingkan dengan yang pertama tadi. Wa kulluhum ma'jurun semuanya mendapatkan pahala, mendapatkan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, lakin ba'dhum afdal min ba'd, tapi sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Ini eh, kesimpulan dan ringkasan faedah dari Syekh Dr. Ahmad Ibnu Umar Bajmul hafizahullahu taala wa ra'ah. <clears throat> Maka ikhwan azakumullah. Ketika terjadi yang namanya hitam, yang kita bahas sekarang masalah fitnah-fitnah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka kembalinya kepada para ulama tipe yang kedua. Yang tidak semata-mata mengerti Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tidak semata-mata mengerti hadis, nggak semata-mata mengerti fiqh, nggak semata-mata mengerti mengerti wal akhlak, tapi lebih daripada itu betul-betul memahami seluk-beluk, memahami berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dengan warnanya, dengan pemahamannya, dengan pemikirannya, dengan uh, syubhat-syubhatnya. Sangat paham. Kembali pada ulama yang semacam ini. Barakallahu fikum. Dan di setiap generasi barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di tengah-tengah umat ini para ulama-ulama kibar. Barakallahu fikum. Para ulama-ulama kibar yang tipe kedua ini. Sehingga dengan mereka Allah Azza wa Jalla menyelamatkan akidah umat. Dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa taala membongkar berbagai macam pemahaman-pemahaman yang tersebar di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Ini dikatakan al-barakatu ma'a akabirkum indal fitnah. itu bersama dengan ulama besar kalian ketika fitnah kembali pada ulama-ulama yang betul-betul mengerti tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, ya Allah, pada masa fitnah besar di zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Fitnah khalqul Quran. Mihnah khalqul Quran. <clears throat> Kaum muslimin diuji dengan ujian yang sangat berat, yang sangat besar dari pemerintah mereka yang memiliki pemahaman yang kufur yang menyatakan Quran makhluk. Itu merupakan kufur para Nah, gimana masa itu. Fitnah yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Dan antum tahu kisahnya pada masa itu. Di masa itu karena fitnah di, di, di, di saat fitnah yang sedemikian dahsyatnya dan di saat masyarakat sudah sangat antipati kepada pemerintahnya. Di masa itu al ulama kathirun. Ulama sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada zaman sekarang ini. Sangat banyak. Al-mufassirun kathur. Ahli tafsir sangat banyak. Al-muhaddithun kathirun. Ahli hadis sangat banyak. Al-fuqaha kathirun. Ahli fiqh sangat banyak. Tetapi manithabituna inda tilka tilkumul fitan. Siapa yang kokoh dan tegar pada masa-masa fitnah yang semacam itu. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Kibar ulama ahlu sunnati wal jamaah. Kokoh di atas akidah yang sahihah. Kokoh di atas manhaj yang sahih. Barakallahu fikum. Semisal Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beberapa ulama yang bersama dengan beliau. Barakallahu Di saat masyarakat menuntut untuk menggulingkan penguasa yang ada. Ingin mengadakan pemberontakan. Ya subhanallah. Banyak orang-orang yang dikatakan ulama pada masa itu terbawa oleh suasana. Fukuha banyak terbawa oleh suasana. Justru mereka-mereka ini yang kemudian yang katanya ahli fikih dan segala macamnya itu, yang kemudian berupaya untuk mengadakan gerakan pemberontakan. Fukoha. Tetapi Allah Azza wa Jalla meneguhkan para ulama sunnah, meneguhkan hati-hati mereka. Allah kokohkan hati-hati mereka. Dengan tegar ya Al-Imam Ahmad Ibn Hamar rahimahullah ketika ditanya oleh para fuqaha fuqaha tadi, untuk memberontak penguasa untuk mengatakan la tidak boleh. Itu perkara yang sangat maruf. Bayangkan, sekelas ulama, bukan mata mata syekh, alim, nggak semata-mata alim, tapi goncang ketika fitnah. Tapi yang kokoh adalah para ulama usunnah yang betul-betul faham al-haq dan juga faham al tatil Barakallahu fikum. Begitu pula ya Azzaikumullah di zaman kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di tengah-tengah umat ini para ulama kibar, tabitin, rasikhin fil ilm wa tabitin min al-fitan. Para ulama yang kokoh dalam masalah keilmuannya, para ulama yang betul-betul kokoh ketika fitnah terjadi. Dan mereka bukan sebarang ulama, ulama kibar, Di antara mereka ialah Syekh Al-Allamah, Dr. Abu Muhammad Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa rahmah. والشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه والشيخ العلامة محمد بن هادي al-Madkhali حفظه الله taala ورعاه dan para ulama yang lainnya bersama dengan beliau kokoh Sabit. Ilmian secara ilmunya, amalian secara amaliyahnya, manhajan secara manhajnya, wa indal fitan. Dan ketika fitnah terjadi. Kita dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Dengan sadar min Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Berbagai macam gelombang-gelombang fitnah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala hempaskan. Allah Subhanahu wa taala bongkar melalui mereka-mereka tadi dan para ulama yang bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Maka nah, azakumullah. Di zaman kita sekarang ini di mana pun kita berada baik kita ada di tanah suci Haramain, Syarifain atau di negara-negara yang lain atau di negara kita sendiri di Indonesia Raya ini Ketika terjadi yang namanya fitnah, fitnah yang berkaitan dengan pembahasan penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan yang semisal itu, maka prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah rujuk ilaihi. Kembali kepada mereka para ulama al-kibar yang betul-betul sangat mengerti seluk beluk penyimpangan-penyimpangan tadi. Sangat mengerti seluk beluk penyimpangan-penyimpangan tadi. Barakallahu Walhamdulillahi tabaraka wa ta'ala ala taufiqihi wa taysirih. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas taufik dari Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah Azza wa Jal, kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita dan <clears throat> kemudahan kepada sebagian asatidah duat salafiyin di Indonesia ini <clears throat> untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh dan juga dengan misi yang sangat besar untuk berjumpa dengan kibarul masyayikh tadi berjumpa dengan para ulama besar tadi membicarakan masail-masail da'awiyah manhajiyah masalah-masalah dakwah masalah-masalah manhaj masalah-masalah masalah yang sangat uh, uh, penting terutama di negeri kita ini Walhamdulillahi ala taufiqihi wa taisirihi. Allah Subhanahu wa taala berkemudahan bagi kita semua bisa berjumpa dengan mereka-mereka yang disebutkan tadi. Kita berjumpa dengan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita berjumpa dengan Abdul Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah. Ada dengan Syekh Al-Jabiri berjumpa dikarenakan sedang sakit. <clears throat> Perjumpaan pun secara khusus. Secara khusus. Tidak ada yang lain-lainnya sebagaimana biasa. Biasanya kan kalau ketemu dengan rombongan yang lainnya rame begitu. Ya sekedar ketemu, dengarkan tausiah syekh pulang. Kali ini tidak. Allah kasih kemudahan kepada kita untuk jalsah khasah dengan tiga syekh tadi secara khusus. Barakallahu fikum. Kita jalsa khalsa dengan Syekh Rabi bin Hadi. Ba'dal Maghrib di rumah beliau hari Kamis tanggal 29 Rabiul Awal. <clears throat> Barakallahu fikum. Diteruskan Badal Isya sampai Asya makan malam di rumah beliau sampai jam 12 malam. Barakallahu fikum. Sampai jam 12 malam. Kita juga jalsa dengan Nabi Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Jalsa khasa di rumah beliau. Dari mulai Ba'dal Maghrib sampai Isya azan Isya terus sampai menjelang komat. Kita juga jalsa dengan Syekh Al-Bukhari di masjid beliau mengimami. Barakallahu di dekat Wizaratul Miyah dari mulai Ba'dal Maghrib sampai Isya sampai menjelang komat. Barakallahu khasah. Itu semuanya jalsa khusus dengan beliau-beliau bertiga. itu. Juga jika kemudahan berjumpa di rumah ah, Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Adani dan sebelum pulang ke tanah air berjumpa langsung dengan Syekh Hanif bin Buraik di Mekah di tempat kita menginap jalsa khasah di kamar. <clears throat> Barakallahu Semuanya khasah. Jadi buka barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dakwah di negeri kita ini yang bisa dibahas dan bisa dipecahkan, diselesaikan menurut saya. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. <clears throat> Bukan semuanya masalahnya nah, Kalau gini aja cukup ya. Barakallah. Allah. <clears throat> Nah, ya. Apa yang antum dengar selama ini? Eh? Ketika kita berangkat umroh, masya Allah, terjadi sekian banyak kasus peristiwa tanah air. Hah? Eh? Begitu ya? Nggak dengar ya? Hah? Eh? Oh nggak tahu ya? Allah Kalau nggak tahu ya sudah, jangan jangan tahu lah. <laughs> Allah musta'an. Nama ya, masalah yang paling inti yang berkaitan dengan Al-Ustadzul Dikarenakan yang sedang ramai, yang sedang marak masalah beliau. kalau itu. Masalah beliau. Gonjang ganjing, ganjing gonjang di sana segala macamnya, masya Allah di mana-mana semua yang dibicarakan terkait dengan beliaunya ini. Barakallah. <coughs> Sebelum kita berangkat, tersebar melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui yang lain-lainnya media-media yang ada ini. Barakallahu Ada tersebar berita bahwasanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa telah mencabut tahzirnya beliau dari al al, Qarnain. Tersebar lagi dengan keluarnya suratnya Syekh bin Hani yang kedua yang menjelaskan tentang rujuknya Saudul Qarnain disebarkan berarti masalah telah selesai intahil amr tersebar lagi bahwasanya surat yang kedua ini yang isinya rujuknya Saudul Qarnain barakallahu fikum berarti mansuh memansuh tahdirnya Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala Subhanallah. Barakallahu fikum. <clears throat> ya, otomatis eh, yang kena serangan-serangan adalah orang-orang yang selama ini berseberangan dengan beliau dengan bahasa demikian. Barakallahu fikum. <clears throat> Dan lebih menghebohkan lagi ketika kita sampai di Mekah. Barakallahu fikum. Ada acara penelponan di Depok di Masjid Amwah Muhajirin wal Ansar di Depok. Ada ceramah Sadul Mutil Medani, diteruskan tausiah Sadul Kornain, Ba'dal Isya'nya, penipuan langsung dengan Syekh Hanif bin Buraik kepada mereka. Dengar kabar ini? Hah? Ah. Barakallah yang di situ uh, eh, khulasahnya yang disebutkan bahwasanya satu Quran telah rujuk tahdir Syekh Rafi telah dicabut. Surat yang kedua dari Syekh bin Hanif memansuh semua yang ada. Masalah telah selesai. atau lagi yang berikutnya. Syekh Hanif bin Burek telah mentahdir Ja'far Soleh. hmm. itu. <clears throat> yang berikutnya diminta untuk kemudian apa namanya bersatu dari segala macamnya di situ. Barakallah. Itu disiarkan langsung, terang-terangan. Bahkan diterjemahkan sama Ali Basuki. Barakallah itu sebagiannya. Dan dijanjikan mau diterjemahkan dengan rinci. Barakallah itu. Nah, ayat tergonjang ganjing yang luar biasa. Pro kontra, pro kontra. Ditahdir ataukah tidak, selesai ataukah tidak, Syekh Rofi mencabut tahdirnya ataukah tidak, dan segala macam. Khilafnya dari pihak al Qarnain dan teman-temannya mengatakan selesai urusan. Dicabut. Beres urusannya. Ada kelas itu. Setelahkan sana kemari. Wah. Maka yang kena azakumullah. Acara yang diadakan di Depok itu terjadinya pada hari Rabu. hari Rabu dan kita sempat live mendengarkannya secara langsung di Mekah. Langsung dengan media HP yang canggih-canggih sekarang ini ya, langsung live streaming. Kita dengarkan langsung cuplikan ceramahnya Zulkarnain, penerjemahannya Ustaz Ali Basuki, sebagian ceramahnya Subin Hani, dan langsung mendapatkan secara lengkap file ceramah yang ada langsung kirim via WhatsApp. Didengarkan. <clears throat> Jadi dunia dalam genggaman. Nah gitu ya. Nah, antara Depok dan Mekah cuman nggak sampai setengah menit. Hmm. Acara selesai, plak, langsung kirim via WhatsApp, cep, dengarkan, tuh langsung dapat. Ya, sehingga jangan dikira kemudian ketika acara di Depok, nggak mungkin dengar Mekah itu. Langsung live. Barakallah. Hari Rabu. <clears throat> Allahul Musta'an. Dan juga disebutkan di situ bahwasanya surat yang dimunculkan oleh Syekh Hani bin Purek yang dibaca oleh Syekh Rafi yang isinya rujuk satu Kornain tidak sepantasnya ditakwil-takwil dengan pentakwilan-pentakwilan yang berbagai macam. Kemudian apa namanya ada uh, syurut, syarat-syarat dan segala macamnya. itu Nah, satu sisi ya kita yang kena dikarenakan kita yang menjelaskan kepada umat terkait dengan taubat, syaratnya taubat dan segala macamnya kita. Barakallahu <clears throat> Keesokan harinya hari Kamis 29 Rabiul Awal <clears throat> kita langsung ketemu dengan Syekh Rabi bin Hadi. Di rumah Syekh Rabi bin Hadi. Yang ada hanya kita. Ada Al-Salukman Pak Abdul. Ada Al-Ustaz Usama bin Faisal Mahri. Ada Al-Ustaz Qamar Suhaidi, Al-Ustaz Askari. Al-Ustaz Sarbini. Ada lagi Al-Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Diingatkan, diingatkan. Hah? Ya saya sendiri. Saya lagi ngomong sekarang ini. Yang apa juga disebutkan. <clears throat> Ada saya. Hah? Aywa, ada Ustaz Ahmad Khadim. Ada Ustaz Ayub Safrudin. Hmm? Oh enggak, enggak, enggak, enggak ketemu di sana. Assalamualaikum. Sudah Al-Akh Novel bin Ali Balbet yang dari Bali <clears throat> Serta beliau di situ. ada dua orang Yaman, ada dua, ada dua orang, ada tiga orang di situ saya pergi dari Kuwait, pergi dari Saudi. Barakallah. Tajrabi. Yang biasanya kita duduk di bawah. Kali itu dikarenakan khusus dengan beliau mendekat. Ini Syekh Robi, ini satu Lukman Pak Abdul, satu Sapa Mahri, samping-sampingnya begitu. Mendekat. Jangan beliau langsung. Ya nanya khobar segala macam di khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah. Mulai kita masuk pembahasan inti terkait dengan Salatul Qarnain. Sampaikan kepada beliau ya Syekh tersebar berita di tanah air bahwasanya Syekh Rabi telah mencabut tahdirnya dari Salatul Qarnain. Apa betul ya Syekh? Dia mengatakan, "La la wallahi ma sahabtu tahdiri." Enggak, saya enggak mencabut tahdir saya. Kalau dia nggak taubat, illa yadub at-tahdir mustajab. Kalau nggak taubat, tahdir terus berlangsung. Kalau dia nggak taubat, maka tahdir terus terus berlangsung. <clears throat> Nah, ini kita sampaikan kepada beliau. Keadaan yang terjadi di Indonesia Raya ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau belum jujur dalam taubatnya, belum serius dalam taubatnya, bahkan terkesan main-main dalam keratobatnya sampaikan. Eh, ini, ini, ini panjang. Barakallahu Sampai Sampai sebutkan bagaimana keterkaitan beliau dengan Halabiyin, Yazidiyin dan segala macamnya itu. Sampaikan ketika beliau diundang ke Jepang, diundang ke Korea dan segala macamnya yang undang dari mereka. Dari grupnya Yazid dan kawan-kawannya itu. Ah, kata lihat kan? Terus ke Jepang sana. Nangis. Gila Korea. Gila Korea. Nah, nah hebat. Sampaikan semua yang ada. Apa yang kita ketahui kita sampaikan semuanya. Kalas. <clears throat> Barakallahu fiik. Tanya ke uh, ya Syekh, eh, banyak yang tanya di kalangan Evan Indonesia uh, terkait dengan masalah ini apakah beliau diambil ilmunya ataukah beliau harus uh, boleh tak duduk dengan dengan beliau dan segala macam gini-gini. Beliau mengatakan taubat, dia harus taubat. Taubat, jujur taubatnya. Kalau tidak akan kita ambil sikap salafi kepada dia. tidak mau kita salafi. Akan kita ambil daripadanya sikap seorang salafi kepada dia. Barakallah Nah, sehingga perkara yang sangat jelas. Ketika apa namanya? Eh uh, juga mengatakan para fikum tapi ini salah khusus disampaikan kepada dua Ustadz Lukman dan Ustadz sama Mahari. <clears throat> Tadi maknanya kurang lebih sama. Sedangkan bahwasanya kul lahu yastuk fi taubati. Kul lahu yastuk fi taubati. Sampaikan kepada Zulkarnain supaya dia jujur dalam taubatnya. Kalau tidak, dia masih dalam keadaan yang seperti ini, Allahi mana turkuk. Sungguh demi Allah kami tidak akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Akan terus akan terus diperhatikan, akan terus diawasi sama seperti. Ya Khulafahnya khonamtina azakumullah. Syekh Rabi bin Hadi tidak mencabut tahlil. Beliau mempersyaratkan taubat sadiqah, taubat yang jujur dari beliau. Kalau nggak jujur taubatnya, maka akan diambil sikap salafi, sikap seorang salafi kepada beliau. Barakallahu fikum. Sehingga dari, dari jawabannya Syekh bin Hadi ini semuanya langsung runtuh. Berita-berita yang mengatakan semua masalah selesai, mansuh dan segala macam. Hmm. Langsung cair. Dengan jawaban langsung dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Allah Ta'ala. <clears throat> Sehingga masalah belum selesai. Betul-betul beliau sebagaimana sebelumnya dituntut untuk taubat dengan taubat dan nasuha. Sebagaimana yang ma'ruf dikalahkan para ulama una persyaratan taubat yang sangat ma'ruf itu yang diminta sama Syarabah bin Hadi. Bahkan Syekh mengatakan Syihani bin Burak pun juga demikian menyatakannya. Di depan Syarabi. Ana wahani. Saya dan Hani yang memasarkan demikian. Topat dengan dengan topat yang benar. Barakulah. Itu diminta barakulah. <clears throat> nah. <clears throat> Dan apa namanya uh, pembicaraan yang lainnya lagi Barakulah. fikum. Ya khulafah tadi apa yang dari beliau asy bin Hadi hafizahullah taala seadanya. Jadi yakfi diteruskan besok. Begitu ya? Hah? Diteruskan besok. Kan gitu ya? Iya. Besok kan masih jadwal saya ya. Ayo nah, iya, diteruskan besok insya insyaallah taala. Nah, e, jalsa dengan Syekh Muhammad Hadi, jalsa dengan Syekh Al-Bukhari. Barakallahu insya Allah taala. Dan yang terpenting juga yang paling akhir, jalsah dengan Syekh bin Burai Hamidullah. Dan saya minta warahmatullahi wabarakatuh fikum direkam yang bagus tapi jangan disebarkan sampai saya selesai menyampaikan semuanya. Kita baru sepenggal. Paham yang saya maksud? Saya baru sepenggal. Simpan baik-baik untuk antum secara pribadi, jangan disebarkan sampai saya tuntas bicara. Paham tuntas bicara, baru kita pikir berikutnya disebarkan atau tidak? Disebarkan itu baik-baik, direkam yang bagus, Detailnya masing-masing, sebagai maklumat. Setelah itu belajar bagaimana biasanya. atau sudah dapat kejelasan yang jelas terkait dengan masalah yang semacam ini. Ambil keterangannya kibarul ulama, al faraqa ma'ahum. La jidal, wala khusuma, wala muhatara, wala syijar, wala syih. Paham ya? Tidak ada kata-kata dua. Hanya A. Apa yang sama-sama asyik Rafi itu yang kita pegang. Dan itu bukan namanya taklid. Bukan namanya ta'asub. Tadi kembali kepada orang yang kali pertama mengucapkan takdir. Beliau mentahdir satu Qarnain. Ketika ada khobar, cabut, tidak, mansuh, tidak. Tentu kembali kepada yang mengucapkannya. Ya biasa. Ya, saya tidak mencabut. Indah ini. tahdir mustamir. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada kata A sama B, hanya A. Satu kalimat barakallahu fikum dan disimpan baik-baik, jangan disebarkan sampai kita tuntas dan selesai membicarakan masalah ini. Barakallahu fikum. Paham dong? Nah, jangan ada perselisihan, jangan ada keributan, sibuk dengan belajar dan ini semua dijadikan sebagai maklumat sebagai pegangan dalam bersikap barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika rabbil alamin